Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina wa habibina al-Mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Kita lanjutkan Qala an-Nazim rahimahullahu taala Berkata an-Nazim i'lam bi anna al-'ilma اعلم بأن العلم بالتعلم والحفظ والإتقان والتفهم Tawilah bahwasanya ilmu itu dengan belajar Dengan menghafal Berusaha untuk itqan Menyempurnakannya dan berusaha untuk Tafahum Memahami maknanya Qala syarih الشيخ صالح الوصيمي حفظه الله تعالى من الأصول المعينة على حيازة العلم وجمعه التحلي بشعار أهل العلم في قولهم العلم بالتعلم termasuk pokok pondasi yang sangat penting yang dapat menolong seseorang untuk mendapatkan ilmu dan mengumpulkan ilmu atahalli bi syiari ahli ilmi fi qaulihim al ilmu bitta'allumi yaitu berhias diri dengan akhlak para ulama' dengan perkataan mereka al-ilmu bitalumi Ilmu itu dengan apa? Dengan belajar. Ai maksudnya apa? Bitolabihi wabtighaihi dengan cara mencarinya menginginkan untuk mencari ilmu tersebut wa inna ahadana la yuladu aliman فإنما يجمع العلم إلى نفسه بطلبه وإحصائه والتماسه وسعيه في ذلك يسمى تعلما bahwasanya kita tidak dilahirkan dalam keadaan sebagai seorang yang berilmu. Jadi disebutkan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum La ta'lamuna syai'a Sungguhnya Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian Dari perut ummi kalian, ibu kalian La ta'lamuna syai'a Kalian tidak tahu apa-apa, tidak punya ilmu Makanya ya kita tidak dilahirkan la yuladu aliman la yuladu aliman tidak dilahirkan dalam keadaan sebagai seorang yang alim wa innama yajma'u al-ilma ila nafsihi dia mengumpulkan ilmu dalam dirinya bitolabihi wa isaihi wal timasihi dia mencari kemudian berusaha untuk ya mendapatkan ya ilmu tersebut ya wa sa'yuhu fi dzalika yusamma ta'alluman adapun usahanya dinamakan dengan ta'allum jadi seseorang yang berusaha untuk mencari ilmu, mendapatkan ilmu itu namanya ta'allum. Ta'allum. Fa inna at-tafa'ula ya, karena asalnya tafa'ul ada fi'il wazannya rumusnya apa? Tafa'ul. Karena at-tafa'ul ya fi kalamil Arab ya dalam ucapan orang Arab ismun lima yubdalu fihi kuflah. Nama yang memang dikerahkan dengan ya usaha yang berat, yang butuh perjuangan, yang kadang capek. Ya, berat. Usaha yang dikeluarkan itu dengan berat. Seperti apa? Dari kata tafa'ul tadi, seperti ta'allum ikut wazan apa tafaul ta'allum berarti ta'allum ini sesuai dengan kalam Arab tadi itu butuh perjuangan yang berat ta'allum belajar itu berat ta'allum orang mencari ilmu itu harus butuh perjuangan berat tahallum menjadi santun memperbaiki watak menjadi baik itu juga butuh perjuangan ya wa ya, ngomong dengan baik itu juga dibutuhkan cara-caranya ini adalah wazan dari at-ta'allum yang berasal dari apa? Atafaul artinya butuh perjuangan. Ilmu itu ya butuh dengan perjuangan tidak sekedar sekali langsung dapat ilmu pengennya banyak pengennya belajar dua hari ilmunya banyak pengennya yang langsung dikaji kitab-kitab yang besar supaya kelihatan keren sudah menamatkan kitab ini kitab itu padahal dia tidak memahami apapun dari kitab yang dikajinya ilmu itu butuh perjuangan dicari dengan cara bertahap secara istiqamah siang dan malam. Fa inna al-ittisaf bil ilmi wal hilmi wa husnil mantik karena pensifatan ilmu, santunan dan juga ucapan yang bagus tadi. Ya. Husnil mantik wal kalam, ucapan yang bagus tadi la yuhassalu ya, la yuhassalu duf'atan wahidah. Tidak diperoleh dengan sekaligus, harus ada tahapannya, tidak bisa. Ya. Barang siapa mencari ilmu seperti dikatakan man ramal ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan walakin yutlabul ilmu ala marril ayami walayali. Ya, Barang siapa yang mencari ilmu praktis sekaligus zahaba'an hujumlatan, maka ilmunya akan segera hilang juga dengan cepat. Nyari ilmunya pengen cepat, ilmunya hilang dengan apa? Cepat. Walakin akan tetapi yutlabul ilmu ala marril ayyami walayali. Akan tetapi apa? Ilmu itu dicari dengan berjalannya ya waktu siang dan malam harus sabar dan seseorang tidak akan bisa mendapatkan ilmu kecuali dengan kesabaran terus. Makanya Al-Imam Syafi'i dalam syairnya yang cukup kita kenal dan sebagian menyandarkan syair ini kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala yang maknanya lan tanalul ilma illa bisittatin saumbika an tafsiliha bibayani kamu tidak akan bisa mendapatkan ilmu kecuali dengan enam hal saya akan jelaskan rinciannya zakaun hirsun wajtihadun adalah dengan kecerdasan pertama dengan apa ilmu bisa bisa didapatkan dengan apa kecerdasan wahirsun wajtihadun dengan semangat dan ijtihad kesungguhan ya, istibar artinya dengan sabar ya ilmu itu didapatkan dengan karunia Allah dari kecerdasan dan ilmu ini dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin secara umum kemampuannya pas-pasan. Tapi dia mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk memahami agama ini untuk bagus agamanya maka Allah pahamkan dia walaupun secara pandangan manusia dia orang yang mungkin tidak tahu apa-apa atau bahkan memiliki kekurangan fisik tapi jika Allah menghendaki Allah berikan kecerdasan baginya dalam memahami agama ini karena Allah mengatakan man yuri eh, karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, Allah akan pahamkan dia dalam urusan agama. Ini kecerdasan dalam beragama, dalam ilmu, dari karomah yang Allah berikan. Karunia Allah yang Allah berikan. Mungkin orangnya biasa saja. Ya. Tapi jika Allah menghendaki kebaikan, Allah pahamkan dia dalam urusan agama. Ya ada orang yang mungkin punya cacat fisiknya ya otaknya ada gangguan secara saraf itu ya tapi bisa hafal Quran karena Allah menghendaki kebaikan untuknya insya Allah ya. dan mungkin antum tahu sahabat siapa Abu Hurairah radhiyallahu taalaan sahabat yang paling banyak meriwayatkan apa? Hadis. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya, siapa ya sahabat yang banyak meriwayatkan hadis? Abu Hurairah, Ibnu Umar, Anas bin Malik, Aisyah, Ibnu Abbas, Jabir bin Abdullah, Abu Sa'id Al Khudri. Nama-nama sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Ditempati urutan pertama oleh siapa? Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taalaan Ya. Padahal sahabat Abu Hurairah ini sahabat Abu Hurairah ini ya, beliau hanya menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekitar 4 tahunan. Sekitar berapa? empat tahun dalam keadaannya yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Itu bisa bayangkan? Waktunya sangat sempit. Empat tahun membersamai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat Abu Hurairah ini tidak bisa membaca, tidak bisa apa? Menulis. Sahabat Abu Hurairah ini bukan sahabat yang bisa menulis, bukan sahabat yang pandai menulis, tapi sahabat yang tidak bisa baca, tidak bisa nulis tapi Allah bukakan pintu kebaikan untuk beliau radhiyallahu taalaan dengan ilmu-ilmu yang tersimpan dalam dadanya yang dia ambil dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam inilah kecerdasan. Ya. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an Zaka, hirs, wajtihad kecerdasan, semangat. Ya. Setiap orang punya semangat belajar. Disebutkan tentang keutamaan ilmu, dia semangat belajar. Ini namanya hirs, semangat. Tapi tidak cukup seseorang belajar itu butuh apa? Semangat saja tidak cukup. Ya. Kalau semangat belum tentu ada perjuangan, makanya Imam Syafi'i menyampaikan hirusin wastihad ya. setelah disampaikan hers kemudian disampaikan apa ijtihad kesungguhan yang akan menguji kesabarannya satu perbuatan baik apalagi perbuatan yang mengantarkan seseorang ke surga menuntut ilmu tidak mungkin tidak diuji Allah mengatakan nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wasabirin dan sungguh akan kami uji sampai kami mengetahui siapakah di antara kalian yang bersungguh-sungguh dan sabar. Menuntut ilmu tadi berat. Butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Ya, berat, makanya butuh ijtihad, butuh kesungguhan, kesabaran. Ya sabar untuk menuntut ilmu, ketaatan kepada Allah. Mungkin dia merasa kurang nyaman dengan ustadznya. Belum begitu paham dengan ustadznya, kurang nyaman. Ya. Mungkin dia kurang enak dengan teman-temannya. Mungkin dia kurang nyaman dengan lingkungannya. Mungkin ada urusan lain sehingga dia menyebabkan terputus dalam menuntut ilmu. Dia tidak sabar, maka orang seperti ini tidak akan mendapatkan ilmu kecuali sedikit. Seorang yang akan menuntut ilmu harus bisa bersabar, butuh perjuangan karena dia ta'allum berasal dari tafa'ul harus ada perjuangan yang dikerahkan ya yang diusahakan berat ya maka sering kita jumpai ya mungkin dalam acara dauro atau acara apapun ya eh, ma'had atau apapun pendaftaran biasanya banyak banyak gitu ya udah meludak sampai nolak-nolak panitianya ya ditolak dilihat uh, satu bulan pertama meridil satu ya kan terus ya yang daftar 100 orang yang sampai akhir berapa 10 orang masih mending bagus ada yang nggak tuntas sama sekali uh, ustadznya belum tuntas bahas kitab santrinya sudah apa habis ya subhanallah tidak sabar dalam menuntut apa ilmu harus sabar ya bagaimana jika tidak paham tidak masalah tidak paham nanti diulang lagi nanti diulang lagi nanti diulang lagi akhirnya sabar dengan sabar dia akan mendapatkan ilmu dengan alasan ah, saya tidak paham kemudian dia putus kemudian dia pergi wong dia ikut taklim saja nggak paham apalagi nggak ikut apa taklim bagaimana bisa paham Maka seseorang harus sabar, butuh perjuangan. Jalan ke surga itu tidak mudah. Jalan ke surga itu butuh perjuangan. Jalannya memang berat, tapi nikmatilah jalan tersebut. Nikmati jalan tersebut. Jalannya berat, tapi bagi orang yang dalam hatinya sudah ada kecintaan terhadap ilmu, tujuan dari ilmu tersebut maka akan terasa ringan walaupun berat. Seseorang akan seneng-seneng atau akan tamasya mungkin ke uh, Gunung Bromo atau kemana itu ya dia siapkan bekalnya jalannya ya berat harus melewati uh, padang pasir yang banyak pasirnya itu ya. kalau siang panas kalau malam apa dingin dia tempuh perjalanannya sangat berat dia naik mungkin agak takut dengan ketinggian tapi dia pengen melihat kawah dia pengen melihat matahari terbit maka perjalanan capeknya itu dia tidak rasakan mungkin berat tapi dia bisa tempuh kenapa dia punya cita-cita besar untuk bisa melihat matahari terbit sekedar itu sekedar matahari terbit dia bisa berjuang lalu bagaimana dia pengen melihat Allah Subhanahu wa taala di surga yang jalannya di antara menuntut ilmu dia nggak sabar ya ya tidak sabar berat ya kan subhanallah maka menuntut ilmu butuh kesabaran ya Maka harus istihad, bulgoh butuh bekal, butuh modal. Para ulama dulu menuntut ilmu, rihlah tadi membawa bekal, ya dia gunakan kesungguhannya untuk mencari ilmu dia keluarkan bekalnya untuk menuntut ilmu untuk satu yang besar dia akan peroleh dia keluarkan bekalnya terkadang penuntut ilmu dia pelit terhadap apa yang bermanfaat untuk dirinya dari ruhnya dari hatinya dari ilmu terkadang orang biasa ayo makan untuk makanan jasadnya. Dia mengeluarkan makanan untuk membeli makanan yang disukainya, mungkin menghabiskan uang 20 ribu sekali jajan atau bahkan 50 ribu sekali makan. Dia terasa ringan hanya untuk mendapatkan gelegek. Gelegek. Ya. Puas. Habis itu besoknya sudah hilang rasanya 50 ribu terasa ringan baginya tapi 30 ribu untuk satu kitab rasanya apa? berat padahal tidak hanya dinikmati di hari tersebut akan menancap dalam ruhnya tapi kenapa terasa berat? karena kecintaannya terhadap ilmu masih kecil sehingga berat baginya 50 ribu terkesan ringan untuk makan tubuhnya, jasadnya, tapi 50 ribu terasa berat baginya untuk ruhnya. 50 ribu mungkin butuh istikharah tiga hari tiga malam. Ya Allah, jika seandainya kitab bahja tutulab ini bagus untukku, maka kuatkan hatiku untuk memfotokopinya ya Allah. Ya, berat, masya Allah ya ini fotokopi sendiri atau beli apa disediakan subhanallah ya sehingga nggak terasa beratnya ya subhanallah ya tapi intinya ikhwati fillah menuntut ilmu itu butuh modal perjuangan apa yang kita keluarkan itulah untuk diri kita sebenarnya bagaimana seseorang pelit untuk maslahat dirinya bagaimana dia akan berkah seandainya dia saja pelit terhadap dirinya. Ya. Kemudian suhbatu ustad ya. atau irsyadu ustad, bimbingan ustadnya. Ya. Penuntut ilmu harus dibimbing dengan guru. Terkadang dia tidak paham dengan penjelasan guru, tapi punya adab. Dia mendengar, dia manut, ketika tidak paham dia tanya dengan baik ini diantara adab-adab terhadap guru ya. terkadang sebagian merasa lebih pintar dari gurunya maka terjatuhlah dia dalam kebinasaan ketika akan naik gunung sudah ada pemandunya yang dia sudah paham tentang gunung dia pernah sampai ke puncak gunung mungkin harus melewati ya pohon-pohon yang berduri memang itu jalannya tapi seorang murid atau pengikut pemandu tersebut mungkin dengan mata dirinya melihat ini kok pemandunya ini benar atau tidak ini jalan kok lewat sini jalan sana lebih bagus akhirnya dia nyempil dari pemandunya dia lewat kiri memisahkan diri dari pemandunya akhirnya di sana ternyata kelihatannya jalannya itu bagus ternyata ya di situ jurang ya begitulah para penuntut ilmu terkadang merasa lebih tahu ya mencari jalan yang lain ketika dilihat jalannya berat jalannya agak aneh dia mencari jalan sendiri tidak mau bertanya kalaulah dia bertanya kenapa jalannya lewat ini Bukankah ini berduli? Di sana ada air, di sana ada kali. Kenapa? Dia tanya, maka akan dijelaskan. Ya, tidak merasa dirinya lebih paham sehingga mencari jalan sendiri, maka itulah awal dari kesesatan. Awal dari ketergelinciran karena memisahkan dari guru tanpa bimbingan seorang guru. Maka Imam Syafi'i mengatakan irsyadu ustad atau suhbati ustad bimbingan dari guru Watulu zamani dan waktu yang panjang kita butuh waktu yang panjang tidak tergesa-gesa menuntut ilmu tidak boleh tergesa-gesa sampai kapan ya sampai kita meninggal dunia terus ya jangan ditunda-tunda karena ini adalah taswif ya menunda-nunda nanti-nanti ini adalah termasuk jundun min junudi iblis termasuk senjata dari senjatanya apa iblis nanti nanti ketika mahasiswa awal semester 1 ayo ngaji nanti masih banyak apa kuliah banyak kuliah ya saya ngambil 24 SKS saya ngambil 30 SKS setiap hari masuk dari pagi sampai sore berat ya berat semester 1 ayo ngaji ayo bentar aja lah seminggu sekali seminggu dua kali ngaji biar tambah oh, berat tugas saya ya. nanti kalau sudah akhir-akhir sudah semester akhir sudah nggak banyak mapel yang saya ambil makul yang saya ambil sudah skripsi nanti insya Allah saya ngaji beneran sudah semester akhir ditagih lagi ayo ngaji kan sudah selesai kuliahnya tinggal skripsi aduh banyak skripsi saya tugasnya berat ini dikejar-kejar sama dosen ini orang tua sering nelpon nih sampai mana ini bab berapa ya kan aduh udah berat saya nantilah nanti kalau saya sudah lulus kan saya enak udah banyak ditanya sama orang tua ya nanti insya Allah kalau sudah lulus saya akan fokus belajar kan lebih enak kalau belajar fokus kan nah, sok bijak ya, nanti kalau saya sudah lulus nanti saya akan belajar lebih fokus nanti saya daftar mahat ya fokus ya ya udah lulus bahagia dia sudah alhamdulillah selamat sudah sudah selesai ya udah ayo ngaji ya ikut sekali lah ya ngaji ya. seminggu bisa istiqomah habis itu aduh pusing saya ditelepon orang tua terus udah dapat kerja belum katanya kan ya aduh dulu saya ketika kuliah itu dibiayai orang tua sekarang saya nggak dibiayai orang tua gimana saya nggak bisa saya harus kerja ya nanti kalau saya sudah kerja eh, saya nggak gantungkan sama orang tua saya bisa membiayai sendiri mungkin kajian-kajian saya yang biayai nggak apa-apa gitu kan masya allah sok bijak lagi sok bijak jilid dua ya kan nanti nanti saya mau kerja dulu biar pikiran saya tenang sebab saya kan nggak dibiaya orang tua lagi oh ya udah sudah udah dapat kerja alhamdulillah kerja dia ngaji sih sekali dua kali ya habis itu mikir aduh saya umur saya sudah tua pengen nikah saya gitu kan ya nanti kalau saya sudah saya itu nggak konsen kalau belajar nggak konsen itu belajar sendirian gitu kan saya punya sepeda motor satu gitu kan tapi sepeda motor itu kan dibuat ada memang asalnya kan dua itu masa cuma satu harusnya dua gitu kan masya Allah menu-menui jalan satu orang pakai sepeda motor kan gitu masya Allah nanti kalau saya sudah menikah saya bisa tahun dalam kebaikan dengan istri saya menghadiri taklim gitu kan masya Allah sudah doakan saya nah udah dah nikah cari nafkah punya anak aduh saya sudah punya anak ya harus nganter anak saya harus nyekolahkan subhanallah terus alasan terus sampai mati begitu terus kenapa ini taswif ini apa menunda-nunda dalam belajar jangan ya kita akan terus berusaha apapun keadaan kita kita belajar Jangan ditunda-tunda karena taswif adalah senjatanya syaitan. Ya. Taib. Ya, kita lanjutkan. Ya. Wa innama yukabidul mar'u masyaqqatan hatta yasilu ila matlubihi min hadhihi al matkurati wa ghairiha seorang itu ya memang untuk mendapatkan yang diinginkannya harus mau dia itu menempuh jalan ya yang berat, yang sulit untuk mendapatkan apa? Il, ilmu harus siap mendapatkan masyakoh ya, untuk mendapatkan ilmu yang diinginkannya. wa jumlatu al ilmu bita'allumi ruyat fi haditsin marfu'in anin nabi sallallahu alaihi wasallam wala yasihu min turukihi syai'un dan ucapan kalimat al ilmu bita'allum ini diriwayatkan dari hadis yang marfu ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tetapi beliau mengatakan wala yasihu min turukihi syai' tapi tidak ada jalan-jalan yang sahih tentang al-ilmu bitta'allumi akan tetapi wa thabata mauqufan an ibni mas'udin radhiyallahu taala an akan tetapi telah tetap sahih ya mauquf ya terhenti di sahabat tidak sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam dari siapa Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu anhu qal innar rajula la yuladu aliman innamal ilmu bitta'allumi rawahu Ahmad fi kitab az-zuhad bi isna wa isnaduhu sahih kalau ini sahih dari siapa Ibnu Mas'ud tapi kalau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sahih ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taalaan seorang sahabat yang mulia Abdullah Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala an termasuk sahabat ya as-sabiqunal awwalun sahabat yang awal-awal masuk Islam Abdullah Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala an seorang sahabat yang pemberani walaupun fisiknya mungkin kecil bahkan pernah diketawakan oleh sebagian sahabat ketika ada angin kakinya tersingkap betisnya tersingkap nampak kecil kemudian pada ketawa. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan yang maknanya seandainya ditimbang ini lebih berat daripada Uhud. Keutamaan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taalaan. Bahkan beliaulah yang menjadi eksekutor akhir atas kematian Fir'aun hadhil ummah atas kematian Fir'aunnya umat ini siapa? Abu Jahal dalam perang Badr. Siapa eksekutor akhirnya? Siapa yang berhasil membunuhnya? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Seorang yang kecil, pemberani awal-awal masuk Islam. radhiyallahu taala anhu. apa yang beliau sampaikan bahwasanya seseorang itu tidak dilahirkan dalam keadaan alim innamal ilmu bita'allum ilmu itu dengan belajar harus dengan belajar tidak ada ilmu laduni itu tiba-tiba pinter ya. tiba-tiba pinter tidak ada ya. kalau dengan harta tiba-tiba kaya mungkin iya dengan jalan yang tidak benar ya. miskin pengen dapat sekejap ngerampok bisa langsung apa kaya tapi ilmu adalah sesuatu yang mulia tidak bisa dirampok dari dada-dada para ulama harus bersabar untuk mendapatkannya tidak bisa Tidak bisa. Dia orang yang berilmu, saya akan ambil ilmunya sekaligus. Tidak bisa. Ini adalah perbendaharaan yang paling utama yang tidak bisa diambil sekaligus. Adapun harta jabatan mungkin bisa sekaligus. Bisa. Dengan sekejap mendapatkan jabatan bisa. dengan harta dia pengen dapat harta dengan sekejap entah bagaimana jalannya bisa dengan tidak melihat jalan yang benar atau tidak bisa tapi ilmu tidak bisa maka dia harus dengan setahap demi setahap bita'allum Wa qawlu an-nazim dan perkataan al nazim wal hifdi wal itqani wa tafahumi min atfi al-khas 'ala al-'am. Ini bentuk ataf khas 'ala al-'am. Jadi ya khusus disebutkan setelah apa? Setelah am, termasuk dalam ta'allum belajar. Belajar itu juga menghafal, juga menyempurnakan hafalan dengan baik, pemahaman dengan baik, memahami dengan baik itu termasuk semuanya dalam konteks apa? At taallum Makanya ini dinamakan atof khas alal um, bitta'allumi dengan belajar. Apa saja belajar itu termasuk dengan al hifat al-itqan, kemudian apa? tafahum. fal madkuratu min masaliki at-ta'allum fa hiyazatul ilmi wa jam'uhu tahsulu bisuluki subulin musilatin ilaihi maka yang disebutkan tadi adalah dari ta'allum al-hifat al-itqan tafahum itu adalah diantara ya jalan-jalan dalam belajar. Maka untuk mendapatkan ilmu dan mengumpulkan ilmu ya, maka dia harus menempuh jalan yang dapat mengantarkan ke ilmu yang akan dia cari tersebut. Ya. Apa itu? Wa min jumlatiha ringkesannya adalah al-hifdzu wal itqanu wat tafahum. Jadi ketika seseorang ingin mendapatkan ilmu maka dia harus menghafal. Maka dia harus mengitqankan. Betul-betul dia pahami betul. Betul-betul ilmunya mengakar kuat wat tafahum berusaha untuk memahami. Wal muradu bil itqan al ihkam. Yang dimaksud dengan al itqan al ihkam menyempurnakan Jadi kita kalau melakukan sesuatu itu kita sempurnakan karena Allah itu suka apabila kita apabila melakukan satu amalan kita menyempurnakannya ya Allah yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayutkinahu. sungguhnya Allah itu suka apabila salah seorang di antara kalian ya melakukan satu amalan ayut kinahu maka dia menyempurnakan menyempurnakannya dia membaguskannya tidak nanggung ya, termasuk dalam ilmu dia sempurnakan ilmu kitab dia baca dia sempurnakan dia selesaikan dia tuntaskan kitab tersebut sempurnakan apapun dalam aktivitas kita berusaha untuk menyempurnakannya ya jangan sampai cuma dibaca judulnya saja dibaca apa daftar isinya dah sudah ya oh saya sudah mengkaji kitab ini ya sudah sama Ustadz saya Ustadz Fulan padahal cuma datang di mukodimahnya nah wa muta'allaquhu 'alal haqiqah kaitannya pada hakikatnya adalah at-tahaffudhu wa tafahhumu bi yakuna al-hifdhu mutqanan wal fahmu mutqanan wa madarul ilmi 'ala tahaffudhi wat tafahhum sebetulnya hakikatnya adalah tahaffud wa tafahhum intinya kita belajar itu menghafal dan memahami ya menghafal dengan kuat dengan sempurna memahami dengan sempurna karena madarul ilmi ala tahafudhi wa tafahum ya karena sumber dari ilmu itu pokok dari ilmu itu apa at ya dan tafahum ya menghafal dan memahami Fa inna quwwatal ilmi mabniyatun ala aslain. Karena kekuatan ilmu seseorang itu terbangun dibangun atas dua pondasi. Apa itu pondasinya? Al-hifdzu wal fahmu. Hafalan dan pemahaman. Jadi pondasi ilmu itu al-hifdzu wal fahmu. Ada orang yang hafalannya banyak tapi tidak paham. Ada orang yang paham tapi hafalannya tidak ada sehingga bingung sendiri dia ini sebetulnya maksud dari ayat yang mana ya karena dia seakan-akan sama antara satu ayat dengan ayat yang lain antara satu permasalahan dengan permasalahan yang lain karena dia tidak menghafal ya Zakarahu Ibnu Taimiyah Al-Hafid wa fi kalami ghairihi min kudamai falasifah al-Yunan. Hal ini disebutkan oleh Ibn Taimiyah rahimahullah taala dan juga dari perkataan e, terdahulu dari ahli filsafat Yunani. Bahwasanya pondasi ilmu itu apa? Menghafal dan memahami. Faman arada ayuhassila al-ilma fa innahu yanaluhu bil hirsi ala hifdhi ma yuriduhu minhu hifdan muhkaman mutqanan wa yaqrinu dhalika bitafahumi ma'anihi ya. maka barang siapa pengin dia ya sampai terhadap satu ilmu ingin mendapatkan ilmu fa innahu yanaluhu bil hirsi maka hendaklah dia itu semangat untuk apa ala hifdzi ma yuriduhu dihafal ketika Qur'annya sudah dihafal kemudian belajar. Ya. Imam Syafi'i juga demikian, menghafal Quran, mau belajar hadis sama Imam Malik. Kitab hadis yang terkenal saya itu Imam eh, dari Imam Malik adalah Al-Muwatta, dihafal dulu baru belajar. Maka ilmunya kokoh. Ilmunya kuat. Dengan menghafal ilmunya akan kuat. Sehingga nggak cukup memahami, tapi harus dengan disertai dengan menghafal. Dihafal dikaitkan dengan dipahami. Wa man lam yasri fihi ma sayra ahli al ilmi min mulahadati al-hifdi fi zamanihi wa waqtihi wa mulahadati al-fahmi fi zamanihi wa waqtihi adarrat ihda al kuwataini bil ukhra maka barang siapa tidak menempuh jalan yang ditempuh oleh para ulama para ulama itu menempuh ilmu dengan menghafal dan memahami barang siapa tidak menempuh metode ini sebagaimana metode yang telah diterapkan oleh para ulama ya mereka belajar dengan menghafal dan memahami tidak dengan salah satunya tapi dua-duanya ya Barang siapa tidak menempuh ya jalan sebagaimana jalan para ahlul ilmu dengan menjaga hafalan memang pada waktunya ya menghafal pada waktunya memahami pada waktunya maka dengan memisahkan salah satunya dal ihdal quwataini bil ukhra salah satunya akan memberikan mudarat hafal saja tanpa mau memahami mudarat paham saja tanpa hafal mudarat. Waqad dzakara Al-Washali fi Tsana'il Hasan disebutkan oleh Al-Washali dalam Ats-Tsana'il Hasan an ba'di ya syurah Ar-Rahabiyah ya, dari sebagian pensyarah Ar-Rahabiyah walam yusammihi enggak disebutkan siapa itu ya anna man lam yar'a al-hifdha wal fahma kama yambagi adzarrat ihdal quwataini bil ukhra disebutkan ya barang siapa yang tidak menjaga hafalan dan pemahaman sebagaimana layaknya adzarrat ihda al quwataini bil ukhra salah satunya akan memberikan mudarat untuk yang lainnya maka dua-duanya tidak boleh dilepas wa amrun zahirun finnas ini urusan yang sangat jelas. Ya. Urusan sangat jelas yang dapat yang terjadi di manusia. Ya, dapat dilihat, dapat dirasakan. Fa inna minan nasi man yashtagilu bil hifdhi fi ghairi awanihi wa zamanihi taqdiman wa ta'khiran wa ikhtiyaran wastifa'an fayahsulu lahu hifdun kathirun wa yathkulu fahmuhu li'annahu lam yakrinhu bil hali allati yanbaghi ayakuna alaihi minal fahmi ini urusan yang nampak sebagian manusia sibuk dengan menghafal saja ya. sibuk menghafal bukan waktunya sibuk dihafal terus yang penting apa yang penting apa ya ya depan belakang semuanya ya sejak awal sampai akhir begitu terus ngapal terus ya maka dia akan mendapatkan hafalan yang banyak tapi wayas kulufah muhu tapi dia akan berat memahaminya li'annahu lam yaqrinhu bil halil lati yanbaghi ayakuna 'alaiha min al-fahmi karena dia tidak mengaitkannya dengan keadaan yang selayaknya dia itu melakukannya yaitu menghafal tadi eh apa memahami tadi wa yuqabiluhu sebaliknya ya, sebaliknya ya. qaumun akharuna yuqaqiuna bisin sinatil fahmi faqad hanya orang yang dia itu ya dia pekerjaannya hanya menghafal ya apa namanya memahami saja dia berkelana kemana kesana kemari pokoknya dia hafal hafal eh, apa namanya paham paham fatajiduhum yursiluna khiyalatihim fi tafahumi ma'anin mayuridun maka ia akan mudarat maka kamu akan dapatkan mereka itu dengan khayalannya ya tertipu dengan khayalannya dalam memahami makna sesuai dengan apa yang dia inginkan ya, dia memahami tapi dipahami sendiri ya dia memahami satu satu matan dipahami sendiri pahami sendiri maka dia itu dengan pikirannya ya akan dia itu apa memahami sesuai dengan apa yang dia inginkan ya sehingga menjadi samar hakikat dari satu makna dalam terang kayak dalam kalimat dia akan samar ya dia pahami sendiri dia pahami sendiri dia pahami sendiri sehingga dia bingung sebetulnya makna ini itu makna kalimat yang mana bingung dia kenapa karena dia hanya memahami saja tanpa apa menghafal fayuskiluna ala adhanihim maka dia justru memberatkan pikiran mereka sendiri jadi berat dia Kenapa? Li'annahum la yastamidduna tahqiqa tahqiqa tilkal ma'ani min mahzunin mahfud karena dia tidak menyandarkan ya penerapan dari makna-makna sesuai dengan kandungan yang dihafal yang terjaga sebetulnya ini maknanya apa dia ndak pokoknya penting paham saja dia pahami sesuai dengan pikirannya sendiri ya. maka jika dia keadaannya seperti itu dia memahami sesuai dengan pemahamannya sendiri terus dia paham dia paham dia paham tanpa menghafal makna dari tanpa menghafal apa namanya lafat dari ilmu yang dia pelajari ya fayaqauna fi sahra balqa ya yadhi'una fiha fitaihin maka dia akan seakan ter tersesat dalam apa berada dalam padang sahara ya dalam tempat yang sangat luas bingung sendiri sehingga dia akan hilang ya dalam kesesatan ya, dia di, seakan di padang pasir sendirian bingung dia ya, jalannya bingung dia kenapa ya karena dia ya tidak menghafal ya ilmunya ya, tidak menghafal apa ilmunya dia akan tersesat ya faman arada ayataraqqa fil ilmi wa yanaluhu wa yahsulu lahu ma dzakarahu jama'atun minas salaf al ilmu bitta'allum barang siapa yang menginginkan ilmunya itu berkembang ya, dan dia mendapatkan ilmu tersebut sebagaimana yang disebutkan oleh jamaah dari para salaf, para ulama terdahulu bahwasanya ilmu itu dengan ta'allum فإنه ينبغي أن يلاحظ الحفظ والفهم سيرا فيهما bijadati ahli ilm ya maka hendaklah dia itu memperhatikan hafalan dan pemahaman sebagaimana jalan ini ditempuh ya oleh para ahlul ilmi jalan ini ditempuh oleh para ahlul ilmi mimma yurakkihi fihi ahlul ilmi al-arifuna bihi walan tablugha al-ghayah illa bisairi waqfa hadhihi as-sabila fala tata'anna. Jadi ya jalan inilah yang ditempuh oleh para ulama ya maka siapapun tidak akan bisa menempuh ya mendapatkan ilmu sampai puncaknya kecuali dengan ya mengikuti jalannya para ulama. Ndaklah kita memperhatikan ini ya yaitu apa? al-hifd yaitu dengan menghafal dan dengan al-faham dengan memahami. Kemudian qala An-Nazim rahimahullahu taala. Berkata An-Nazim rahimahullahu taala. Wal ilmu qad yurzaqahu as-saghiru fi sinnihi wa yuhramu al-kabiru. Dan ilmu itu terkadang dianugerahkan kepada orang yang masih kecil dalam sisi umur dan terhalangi dari orang yang sudah tua besar. Fa innama al-mar'u bi asgharihi. Karena seseorang itu dengan dua bagian tubuhnya yang kecil. Laisa bi rijlaihi wala yadaihi, bukan dengan kaki dan tangannya. Apa dua hal yang kecil tadi? lisanihi wa qalbihi al muraqab fi sadrihi wa dzaka khalqun ajab dua hal yang kecil tadi apa yaitu lisan dan hati yang tersusun dalam dada yang terdapat dalam data eh dalam dada inilah ciptaan Allah yang menakjubkan ya Qala syarih ya, saya Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala لما كان التعلم سبيلا ينال به علم كما ذكر الناظم فيما سلف بين هنا أن العلم لا يتوقف حصوله على عمر دون عمر فيدركه امرؤ في سن ولا يدركه آخر في سن آخر balil amru kama dzakara fi qawlih wal ilmu qad yurzakuhu as-saghiru fi sinnihi wa yuhramu al-kabir Tadi sudah disebutkan bahwasanya ya ta'allum seorang belajar dengan mengerahkan kemampuannya dengan sungguh-sungguh melewati kesukaran itu adalah jalan untuk menuntut ilmu tadi sudah disebutkan di sini dijelaskan bahwasanya ilmu itu tidaklah dia itu didapatkan ya dengan umur tertentu pada umur apa ter tertentu fayudrikuhu imru'un fi sinnin wala yudrikuhu akhar fi sinnin akhar ya maka terkadang ilmu itu diperoleh pada usia tertentu tapi tidak didapatkan pada usia yang lain ya. ada orang yang umurnya 15 eh, tahun atau 14 tahun dia sudah apa sudah hafal Quran, sudah hafal banyak matan kitab, sudah bagus memahami dalam satu permasalahan ilmu, ya, lulus S.M.B sudah Quran sudah hafal, satu ilmu yang sangat agung sudah dia hafal, diberikan rezeki dia. Tapi di umur yang sama saat itu Ya, ada orang lulus SMP bisanya hanya main layang-layang. Padahal umurnya apa? Sama. Sama-sama lulus SMP, satu orang sudah bisa bahasa Arab, sudah bisa ya punya hafalan entah itu 5 juz, 10 juz, 10 juz, 20 atau bahkan sempurna 30 juz. Ya, mungkin di umur yang sama ya, yaitu tadi bisanya hanya main kelereng, main layang-layang ya, umurnya sama satu diberikan kenikmatan satunya terhalangi atau bahkan yang lebih tua daripada itu terkadang ilmunya orang yang mungkin lulus SMP mungkin lebih tinggi daripada yang sudah lulus SMU atau bahkan sudah lulus kuliah ya ini adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala Makanya beliau mengatakan wal ilmu qad yurzaku as-saghiru fi sinni wa yuhramul kabir. Dan ilmu terkadang diberikan kepada orang kecil dalam umurnya dan dia terhalangi dari orang yang sudah besar. Orang gede belum tentu ilmunya banyak. Tapi nanti ada adabnya. Nanti juga akan dibahas tentang adab ketika anak kecil tapi punya ilmu bagaimana adabnya. Ya. Tapi secara perolehan ilmu mungkin anak kecil lebih banyak ilmunya daripada orang yang besar. Farubbama yuwaffaqu as-saghiru ila al ilmi wa yuhramuhu al-kabiru ya bihasabi ma yatahayya'u lahu min al auni 'alayhi. Terkadang seorang yang masih kecil itu diberikan taufik mendapatkan ilmu yang dari orang besar terhalangi dari ilmu tersebut sesuai dengan kapan mula-mula dia untuk mencari ilmu tersebut. Ya, karena memang duluan sih yang SMP tadi menuntut ilmu agamanya sehingga ya wajar dia lebih cepat mendapatkan ilmu. Ya. Karena dia sudah sejak awal mencari ilmu fayatarasyahu fayatarasyahu lil ilmi hifdzan wa fahman ma'a mubtada'i umurihi ya, maka dia akan kokoh ilmunya baik sisi hafalan atau pemahaman padahal usianya masih apa sangat muda wa yasulullahu minadh-dhafari mahfuzin wasi'in wa mafhumin nafi'in ya fayarji'u alaihi dzalika bihusni rizqihi fil ilmi maka dia mendapatkan bagian yang sangat besar ya dari hafalan yang banyak yang luas dari pemahaman yang bermanfaat maka semuanya itu kembali dari apa bagusnya rizkinya dalam ilmu. Jadi ilmu itu rizki yang layak kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, makanan untuk hati kita. Ini rizki yang kita minta. Nah, doa yang diajarkan kepada kita, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, berilah kepadaku ilmu yang manfaat. Ini juga rizki. Setelah itu apa? Warizqan thayyibah, baru rizki yang kita makan, yang kita gunakan dalam keseharian kita. Bukan sembarang rizki, tapi apa? Warizkan tayyiban. Ilmu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan didahulukan daripada apa? Daripada rizki yang zahir yang biasa kita nikmati. Kenapa? Karena ilmu adalah makanan untuk ruh kita, Sedangkan makanan-makanan yang masuk dalam perut kita, jasad kita adalah untuk menumbuhkan jasad kita, untuk menyehatkan jasad kita. Sedangkan ilmu adalah untuk menumbuhkan ruh kita dan untuk menyehatkan ruh kita. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kelezatan ilmu hanya bisa didapatkan oleh orang yang mengetahuinya. Ya wa rubbama yuqabiluhu man huwa muqaddimun alaihi fi sinni lakin lam yusib minal ilmi syai'a akan tetapi kebalikannya tadi anak kecil dia dapat ilmu ya tapi sebaliknya ini ada orang yang dia itu sebetulnya sudah lebih tua dalam sisi umurnya akan tetapi dia tidak mendapatkan ilmu apapun sudah tua tidak dapat ilmu umurnya sudah besar, sudah ya sudah berumur tapi nggak mendapatkan ilmu apapun. Kenapa litarkihi al istighala bihi? Karena dia ya meninggalkan sibuk untuk menuntut ilmu. Karena tadi karena taswif taswif tadi di antaranya nanti ketika masih kecil nanti jangan belajar dia masih masanya main-main jangan dipaksa nanti stres biarkan dia bermain ah. ketika remaja suruh berilmu jangan jangan dipaksa ini kan lagi mencari jati diri ya kan ah, nanti dia akan ketemu dengan bakatnya ya belum tentu bakatnya menjadi seorang ulama seorang alim jadi biarkan dia sesuai dengan bakatnya sukanya apa lo sukanya main motor-motoran nah berarti mau jadi pembalap ya, biarkan saja sudah nggak diarahkan sampai tua dia tidak bisa menikmati ilmu. Karena apa? Tadi litarkihi al istighala bihi karena dia meninggalkan sibuk untuk menuntut ilmu. Fataqaddama as-saghir 'ala al-kabir listighali as-saghir bihi fil mabadi. Jadi, ya yang lebih kecil umurnya anak kecil tadi mengungguli orang yang lebih besar karena yang kecil itu sibuk sejak awal dalam mencari apa il ilmu jangan mau kalah sama anak-anak kecil ya. maka kita juga harus berlomba dalam kebaikan. Karena dua kelompok orang yang tidak pernah puas, pencari harta dan pencari apa? Il, ilmu. Dua orang yang tidak pernah puas dalam hidupnya sampai mati. Siapa? Pencari harta dan pencari apa? Ilmu. Itu dua orang yang tidak pernah puas. Puas sesaat iya, tapi akan mencari lagi Seorang yang dalam hatinya sudah masuk dunia harta dan dia rakus dengan harta, mencari harta seluruh umurnya, waktunya, tenaganya, pikirannya untuk mencari harta, tidak akan pernah puas. Ya, dia bisnis ini, subhanallah, sukses, senang dia, alhamdulillah, tapi tidak berhenti. Saya ingin kembangkan lagi, terus ya. bukan lagi sukses lagi, pengen lagi terus sampai mati begitu. Satu kelompok yang tidak pernah puas, pencari harta. Puas sesaat, habis itu pengen lagi, pengen lagi, terus. Sebagaimana pencari ilmu juga tidak pernah puas. Ya, dia membaca satu ilmu, satu kitab. Selesai dia, puas, alhamdulillah. Selesai, dia cari lagi. Dia kembangkan lagi dia cari kitab yang lain lagi, dia cari guru yang lain lagi, terus tidak pernah puas sampai mati. Dua orang yang tidak pernah apa? Puas. Siapa? Pencari ilmu dan pencari harta. Tapi tidak berarti orang kalau sudah tua kemudian terhalang untuk menuntut ilmu tidak. Kita lihat para sahabat. Apakah masuk Islam semuanya dari kecil? Tidak. Bahkan banyak sahabat yang mereka masuk Islam belajar Islam ketika sudah dewasa. Contoh Abu Hurairah radhiyallahu taala Banyak sahabat yang masuk Islam kemudian belajar Islam dengan baik dalam usianya yang sudah tua saya yang sudah dewasa tidak menghalangi mereka untuk menuntut ilmu jangan jadi alasan saya sudah tua sudah ketul saya jangan ya. jangan terus belajar berusaha menghafal dan memahami menghafal dan memahami sampai kapan sampai mati terus menghafal ayat Al-Quran dihafal terus ya, dipahami terus Sampai kapan? Sampai mati. Bagaimana kalau tidak selesai 30 juz? Tidak apa-apa. Walaupun hanya juz 30 sudah berusaha menghafal. Juz 29, juz 1, juz 2 terus berusaha. Jangan jadikan alasan umur kita. Karena umur kita sudah sunatullah, kita bergerak melewati waktu dengan bertambah umur. Jangan disalahkan umur kita. Iya. Tapi kita gunakan untuk berusaha ya dengan terus belajar menambah ilmu dengan apa tadi dengan hafalan dan dengan memahami ya. dihafal iya dipahami juga iya dan ilmu yang agung yang paling layak kita hafal dan kita pahami apa Al-Qur'anul Karim ya Kan sanalah sumber ilmu petunjuk bagi orang yang ber bertakwa. Kita hafal, kita pahami, kita hafal, kita pahami terus. Ya. Saya sudah baca kok, ya bagus, tapi masih kurang. Ya. Masih kurang. Membaca dapat pahala, satu hurufnya dapat apa? Pahala. Tapi bukan itu saja. Al-Qur'an diturunkan bukan hanya dibaca, tapi juga di ditadaburi. Juga ditadaburi. Ya. Kan ini petunjuk. Kita mengimani, beriman terhadap kitab, mengakui bahwasanya Al-Qur'an adalah la raiba hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kita ingin menjadi orang yang bertakwa kita ingin kedudukan kita paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang paling mulia dengan ketakwaan kita. Apa petunjuknya Quran? Dalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Tidak bisa seseorang menjadi orang yang bertakwa menjalankan perintah Allah menjauhi larangan Allah kecuali dengan panduan Quran karena ini petunjuk bagi orang yang bertakwa. Saya setiap Ramadan sudah khatam Quran satu kali kok dua kali kok tiga kali kok bagus tapi apakah di umurnya yang 40 tahun apakah umurnya yang 50 tahun atau bahkan umurnya yang sudah 60 tahun dia sudah pernah membaca Quran dengan maknanya sampai khatam walaupun sekali dalam umurnya Dia mengatakan beriman terhadap kitab. Apakah dia berusaha memahami kitabnya Al-Quran? Dengan memahaminya, maknanya, membaca maknanya sekali dalam hidupnya. Walaupun sekali dalam hidupnya. Ini ya, dengan memahami. jika orang yang sudah tua ini menyibukkan diri dengan ilmu, maka mungkin baginya untuk mendapatkan ilmu tersebut. Idza tajarrada minasyawagil wal awaiq wal qawati' ya. Apabila dia memang membebaskan dirinya dari hal-hal yang menyibukkan, hal-hal yang merintanginya atau menghalanginya, ya, memutus urusannya, dia itu dia pengen belajar menyempatkan waktunya untuk belajar ya maka dia akan mendapatkan ilmu sebanyak dia mau menyempatkan waktunya dan sebanyak yang Allah kehendaki dari rizki dan rahmat yang diberikan kepada orang tersebut ya. menuntut ilmu itu harus menyempatkan waktu bukan mencari waktu apa sempat tidak akan pernah sempat karena orang bisa menyempatkan waktunya untuk makan tapi kenapa seseorang tidak bisa menyempatkan waktunya untuk menuntut ilmu ya maka harus dia sempatkan dari waktunya untuk belajar entah itu sehari satu jam entah satu pekan ya satu hari ya, begitu Qala Al-Bukhari rahimahullahu taala fi Kitabil Ilmi fi Kitabil Ilmi berkata Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Ilm Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam kitab Al-Ilm, "Wa ta'allama ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kibaran." Ya, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka belajar saat usianya sudah apa? tua. Ya, usianya sudah tua kemudian mereka mau belajar. Ya, para sahabat. Jadi jangan jadi alasan saya sudah tua. Enggak. Para sahabat Nabi itu belajar Islam ketika sebagian mereka sudah tua ya fataqaddumu fi sinni la yamna'u nailal ilmi hifdzan wala fahman maka umur yang sudah ya tua itu tidak menghalangi seorang untuk mendapatkan ilmu baik dari sisi hafalan atau pemahaman walakin akan tetapi ahlul ilmi lahaju bil mubadarati ila tahsilil ilmi fi mubtada'i al umri akan tetapi para ahli ilmu mereka berawal-awal ya untuk mencari atau mendapatkan ilmu fi mubtadai al umri pada umurnya yang masih awal, umurnya yang masih kecil. Kenapa liqillati asyawagil? Ya, karena sedikitnya kesibukan wa quwwati da'i ila talabil ilmi fin nafsi dan ya keinginan yang kuat untuk mencari ilmu dalam jiwanya Faman tamakkana min kibari sinni min takhlisi nafsihi min alqawati'i almusgilati wal awaiqi almani'ati min alilmi wa sara fihi sayran hasanan fa innahu yudriku minhu bughyatah. Barang siapa yang walaupun usianya masih eh, usianya sudah tua kemudian dia itu apa membebaskan dirinya dengan urusan-urusan yang menyibukkan dirinya ya dan dia menempuh jalan yang benar, jalan yang baik dalam mencari ilmu, maka dia akan mendapatkan tujuan dari ilmu tersebut. Walaupun usianya sudah apa? Sudah tua. Tidak usah khawatir. Walaupun memang kecil itu lebih apa? Lebih baik, tapi tidak berarti kalau besar itu tidak bisa. Kecil itu lebih baik. Ya, ada plus minusnya. Kalau anak kecil itu karena ilmu tadi dua, menghafal dan memahami. Kalau anak kecil hafalannya bagus tapi pemahamannya kadang masih apa kurang kalau orang gede pahamnya bagus hafalannya apa masih kurang ya, terus berusaha anak kecil ya mungkin berat ngajari mereka ya ya diajari hafalannya usia mereka dikasih hafalan ya tapi untuk memahami memang agak berat karena masih kecil belum jalan terus berkembang tapi orang yang sudah tua ya jangan menyerah. Dia masih bisa menghafal dengan uh, modal dia mudah untuk memahami, dihafal terus. Ya, memahami, menghafal, memahami, menghafal. Walaupun kalau kecil ini lebih bagus sejak kecil. Makanya para ulama dulu sejak kecil dididik untuk menghafal karena hafalannya akan kuat. Ya. Seperti ya, orang yang mengukir di atas batu. Ya orang yang mengukir di atas batu itu mungkin berat ya mungkin susah mengukir itu susah ya, anak kecil ngajari anak kecil itu susah ya, lari sana lari sini suruh apa ya kadang masih berat ya tapi kalau sudah terukir sudah menancap itu susah hilangnya kalau orang gede diajari paham dia cepet hari ini dah apa apa paham paham besok lupa tapi kalau anak kecil ngajarinnya lama. Ayo dia apa? Satu. Ah, besok lagi nanti sampai sesiang belum hafal itu satu ayat. Terus bahkan sehari untuk satu ayat. Tapi kalau sudah hafal, sudah terukir, susah hilangnya. Karena seperti batu yang terukir. Maka dia kena angin, kena air, kena hujan, kena panas, akan tetap terukir. Maka ini bisa dirasakan untuk menjadi ibrah kita, untuk adik-adik kita, untuk anak-anak kita biasakan mereka dengan ilmu yang bermanfaat hafalan yang bermanfaat antum masih ingat lagu balonku ada lima ya ya masih ingat ya bintang kecil masih ingat kenapa dulu hafalannya ketika masih apa SD masih ingat tidak perlu dimurajaah hafal hafal ya tidak perlu murojaah ada orang ya nyentil sedikit sudah lanjut bisa tidak perlu dimurajaah. bahkan ilmunya bisa diwariskan ke cucunya ya tidak eh, tapi al anak kecil subhanallah hafalannya sangat kuat makanya kita juga susah lupanya surat al-ikhlas surat an-nas gitu kan kenapa ngapalnya ketika masih apa kecil ya lu seharusnya dulu diajarkan surat al-baqarah masalahnya dulu belum ada yang ngajar kan gitu kan masalahnya kan subhanallah ya ya maka kita manfaatkan waktu kita untuk anak-anak kita untuk tarbiyah anak-anak kita ya untuk bisa uh, belajar dengan baik dari ilmu yang bermanfaat ya wa mahalul ilmi minal abdi qalbuhu wa alatu bayanil ilmi lisanuhu tempat dari ilmu dari seorang hamba hatinya alat untuk mencari ilmu adalah lisannya fal qalbu wi'aul ilmi wal lisanu migrafun yang za'u minhu adapun hati itu seperti bejananya ilmu sedangkan lisan seperti gayungnya yang dia akan e, menciduk dari ilmu tersebut ya hati kita seperti bejana kemudian lisan kita seperti apa gayungnya ya seperti disebutkan fa inna fa inna ma'al mar'u bi asgharihi laisa bi rijlaihi wala yadaihi seseorang itu dengan hakikatnya dengan dua bagian tubuhnya yang kecil bukan dengan kaki dan tangannya yang gede-gede lisanihi wa qalbihi al muraqqab fi sadrihi wa dzaka khalqun ajab dengan lisan dan hatinya yang tersusun dalam dadanya itu sebuah ciptaan Allah yang sangat menakjubkan. Wa sumya al qalbu wal lisanu al asgaran disebut ya hati dan lisan itu al asgaran dua bagian tubuh yang kecil ya lidhalati hatsmihima wasigari qadrihima minal badan karena ya kecil dan karena lemahnya dua anggota tubuh tersebut dan kecilnya dari badan. Jadi ya ya kayak ya kecil dan lemah ya, seakan lemah, tapi ini kuat. Ya, tapi ini sangat besar faidahnya, sangat besar manfaatnya walaupun hanya kecil. Fahuma bat'atani saghiratani minal bada min badanil insan. Dua itulah yang merupakan organ kecil dari manusia. Wa qalu al mar'u bi asgharaihi ya mathalun sayyar ma'nahu annal mar'a ya'lu al umura ya wa yadbituha biqalbihi wa lisanihi dzakara az-zabidi fi tajil arus ya seseorang itu ya seperti dengan uh, dua anggota badannya karena seseorang itu bisa melaksanakan urusan dengan besar eh dengan dengan baik dan dia bisa mengerjakannya dengan sebaik-baiknya dengan hati dan lisannya sebagaimana yang disebutkan oleh Az-Zabidi dalam Tajul Arus wa qauluhu wa dzaka khalqun ajab dan perkataannya itu adalah e, ciptaan Allah yang menakjubkan ai tilkal kalhal minal insani khalqun ajib karena memang keadaannya itu dari manusia adalah ciptaan yang sangat menakjubkan ya fal jatsatu alqaimah min lahmin wa badanin yakmulu amruha wa yankusu qadruha bin nadari ila bat'ataini saghirataini minha ya Nah, sesungguhnya anggota tubuh dari daging kita dan badan kita akan sempurna urusannya atau berkurang kadarnya dengan melihat kepada dua bagian kecil ini. Apa itu? Wahuma al qalbu wal lisan, yaitu dengan apa? Hati dan lisan. Wahada terkibun ajib dan ini adalah susunan tubuh yang menakjubkan, badi yang sangat yang sangat bagus, yang sangat menakjubkan, sangat indah fa inna al jari fi hali al khalqi karena biasanya dalam apa namanya yang berlaku pada manusia itu ayakuna al, ayakuna al akbaru mutahakkiman fi ya al asghar wa quliba hadha fi khilqati ahadina fa ya e, fa asgharahu mutahakkimani fihi ya jadi yang berlaku secara umum biasanya yang besar itu menentukan yang kecil tapi beda dengan anggota tubuh kita anggota tubuh kita itu justru yang kecil ngatur yang besar biasanya yang gede itu ngatur yang kecil nah makanya tapi ini beda dengan tubuh kita makanya beliau mengatakan nah, ini beda dengan tubuh kita wa kulli bahada fi khil, fi khilqati ahadina beda justru yang kecil itu menjadi hakim ya menentukan yang besar-besar ya fa inna tamama insani wa kamala aqlihi wa hasuna wa husna halihi yarji'ani ila qalbihi wa lisanihi. Karena apa? Sempurnanya agama seseorang dan sempurnanya akal seseorang, bagusnya keadaan seseorang kembalinya kepada hati dan lisannya ya walaupun ma'adhalati hasmihima wa sigari qadrihima walaupun dua anggota tubuh tadi kesannya lemah dan kesannya kecil wa hadha yadullu ala azamati al khaliq subhanahu wa ta'ala dan ini menunjukkan keagungan penciptanya Allah Subhanahu wa taala ij'alal insana ala hadhihi surati al-badi'ah al-ajibah allati rudda fiha amruhu kulluhu ila qalbihi wa lisanihi dan ini adalah menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya menjadikan manusia dalam bentuk yang sangat indah yang sangat bagus dan urusannya dikembalikan ke hati dan lisannya ya wa tahqiqul amr ya intinya bahwasanya annal mar'a yuraddu fi batinihi wa zahirihi ila qalbihi ya intinya bahwasanya manusia itu dikembalikan lahir batinnya batin dan lahirnya ke hatinya wa fihi hadis an-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu taala anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalbu. Seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya sesungguhnya dalam jasad manusia ada segumpal daging. Apabila bagus, maka akan ikut bagus, ya. Maka apabila buruk, maka akan ikut buruk semuanya. Apa itu hati? Jadi hati itu yang menentukan. Walaupun kecil tapi hati yang menentukan. Kalau jiwanya bagus, maka jasadnya juga akan apa bagus bukan dibalik seperti simbol apa itu yang dulu itu uh, min sana apa itu apa lupa itu dulu di SD dipasang di buk di biasanya di apa namanya kaos kaos itu ya um, min sana incorpore sano ya artinya di dalam tubuh yang kuat terdapat apa jiwa yang sehat itu ya, kebalik ya kalau jiwa kita sehat, insya Allah tubuhnya juga akan bagus. Walaupun mungkin sakit, tapi dia masih bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin buta, fisiknya buta, tapi hatinya masih melihat, dia masih bisa nyampe ke masjid. Berbeda dengan orang yang jasadnya itu normal, jasadnya sehat, matanya bisa melihat tapi hatinya buta. Maka masjid menjadi hilang tiada kelihatan. Walaupun ditulis Masjid Al Asri tidak bisa baca dia. Ya. Artinya tidak bisa nyampe-nyampe ke masjid walaupun bisa melihat, tapi orang yang matanya secara jasadnya mungkin buta tapi hatinya masih bisa melihat, ini bisa mengantarkannya tetap dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Taimiyah Al-Hafidz, al-qalbu malikul badan wal a'dha'u junuduhu fa idza taba al-maliku tabat junudu junuduhu wa idza khabutha al-maliku khabutha junuduhu. Ya, maka Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan hati ibarat rajanya badan dan anggota tubuh ibarat tentaranya Apabila rajanya baik, maka tentaranya juga ikut baik. Apabila rajanya jelek, maka tentaranya ikut-ikutan jelek. Wa inna ju'ilal lisanu alaihi hijaban dan lisan itu dijadikan sebagai ya pembantu atau pelayan ya fal qalbu maliku badanik dan hati itu adalah raja dari tubuhmu walisanuka hajibuhu sedangkan lisanmu itu sebagai pelayannya fahuwa yagrifu minhu wa yanza'u minhu wa yanza'u anhu dia itu hanya ya menggayung saja artinya hanya menyampaikan saja faida toba al maliku wa kana salihan fa innal hajiba al wazira ya dunahu yakunu salihan tayyiban wa idza hubutha wa qad dhahara al eh, al khubathu wal fasadu ala lisani wa baqiyatil arkan jadi intinya bahwasanya jika rajanya atau hatinya bagus, seluruh anggota tubuhnya juga bagus. Lisan kita itu ya hanya ngikuti hati kita kok. Hanya ngikuti hati kita. Ya. Mungkin itu insya Allah nanti kita uh, lanjutkan ya. Wassallallahu ala nabiyyina wa habibina al-Mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.